ya, wonten sing keliru nggawa buku ya. Kalau tinggali malah ku tunggu yu kula. Baik. Sama sekalian maka Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah di malam hari ini Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kita bisa berkumpul kembali Bertemu kembali Melanjutkan kembali pembahasan kita Dari pembahasan kitab Ad-du'a Syarat-syaratnya Keutamaannya <clears throat> Berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ditulis oleh Syekh Sa'ad Al-Qahtani rahimahullahu taala. Yang insyaallah di malam hari ini kita membahas pasal yang kedua Fadlu du'a, keutamaan berdoa. Benar ya? Benar ya? Pasal kedua yakni Fadlu du'a, keutamaan berdoa yang setelah <clears throat> pembahasan yang lalu kita ya menyelesaikan ya, tentang masalah uh, definisi ya atau macam-macamnya doa ya. Nah, sekarang kita masuk dalam pasal yang kedua yaitu fadlud duai, keutamaan berdoa. Ya sebelum masuk dalam pembahasan inti kita tentang masalah doa, syarat-syarat dan Eh, penghalang syarat-syarat diterimanya doa dan penghalang-penghalang dari tidak diterimanya doa. Sekarang kita masuk dalam bahasan keutamaan berdoa. Nah, tentang keutamaan berdoa ini jamaah sekalian menurut Allah Subhanahu wa taala terdapat ayat-ayat dan hadis-hadis yang banyak tentang keutamaan doa. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum dan jika engkau jika hamba-hambaku bertanya kepadamu tentangku Muhammad Maka jawab sesungguhnya aku dekat Aku akan menjawab doanya orang yang berdoa Jika dia berdoa kepada aku maka hendaknya mereka memenuhi panggilanku, hendaknya mereka beriman kepada aku agar mereka mendapatkan petunjuk. Maka faedah yang pertama dari doa itu jamaah sekalian maka Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini yaitu setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala didengar oleh Allah, dijawab oleh Allah. Ini keutamaan yang pertama. Jadi setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah maka didengar oleh Allah. Pasti itu didengar. Ya, didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu doa pun yang kita panjatkan kepada Allah yang tidak didengar. Pasti didengar. Karena memang Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mendengar. Dan ayat ini secara pribadi bagi anak memiliki uh, apa namanya uh, nilai yang sangat mendalam karena punya pengalaman dengan ayat ini punya pengalaman dengan ayat ini wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i da'ani falyastajibu li wal yu'minu bil allahum yarshudun ini <clears throat> ayat ini sangat uh, selalu mengingatkan gitu ya tentang uh, pengalaman pribadi tahun 2005 saat kita ada di Mekah dalam keadaan sakit bulan Ramadan tiga hari pertama ndak apa namanya ndak ndak puasa maka hari yang ketiga dipapah oleh Ustaz Abu Hamzah ke Masjidil Haram ya sampai di sana waktu berbuka atau mendekati berbuka hampir maghrib gitu mendekati berbuka hampir maghrib saya itu nggak puasa kata ustad eh, yo gak izin ustad ya. nih turun buku kalau buku dice <laughs> ya. akhirnya nunggu nunggu sampai maghrib begitu maghrib kita berbuka artinya kita anak makan yang lain berbuka ya eh, karena saya nggak puasa saat itu nah pas saat itu imamnya ya Syekh Sudais rahimahullah taala ayat yang atau rokaat yang pertama beliau membaca surat ini wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ta'ida ta'ani da'ani falyastajibu wal yu'minu bi yarshudun ya nah eh, begitu mendengar itu saya kan sangat dalam keadaan sakit ya ya dalam keadaan sakit maka sangat mengena sekali apa yang beliau baca lalu kita berdoa atau saya berdoa di dalam sholat saya atau setelah sholat saya minta kesembuhan ya minta minta disembuhkan biar <clears throat> bisa eh, apa namanya ibadah atau biar bisa salat terawih di malam harinya dan alhamdulillah benar ketika kita berdoa dengan tawasul dengan ayat ini karena dicontohkan juga oleh beliau Habibullah taala dalam doanya tawassul membaca ayat ini wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wat ad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Lalu beliau berkata, ya, ya Rabbi qad da'awtu fastajib li Yang itu ya. Ya Allah, aku telah berdoa dan dan apa namanya? Dan janjimu adalah engkau menjawab doaku, memenuhi doaku, maka jawab doaku. Gitu ya. Maka itu kita pakai dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala begitu kita sholat terawih saat itu kan panjang ya sholat terawihnya kita sholat seperti orang nggak pernah sakit belum pernah sakit sehat segar bugar saat itu tatkala kita sholat habis sholat selesai pulang balik mana lor mana <laughs> ya waktu sholat apa namanya seperti orang nggak nggak sakit itu kan vertigo ya kayak orang berjalan itu bumi itu berputar kan itu ya saat itu seperti itu. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala saat salat ya minta kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala mendengar dan kita seperti tidak sakit. Begitu pulang datang lagi sakitnya. Besoknya ke Masjidil Haram salat lagi, tidak apa-apa. Ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala berjalan seperti itu selama seminggu, setelah seminggu sudah total sembuh Bismillah Subhanahu wa taala. Itu pengalaman pribadi tentang ini yang itu semuanya menegaskan menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Maha mendengar. Maha mendengar setiap doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya dengan penuh keyakinan, dengan penuh penuh keyakinan. Keyakinan ya yang mantap dengan doa-doa yang kita sedang panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meyakininya pasti akan menjawabnya. Dan memang benar Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia doanya orang yang berdoa. Nanti akan kita sebutkan yang lainnya. Kemudian fadilah yang kedua, waqala ta'ala dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, waqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan berfirman Rabb kalian, berdoalah kalian kepada aku, aku akan jawab doa untuk kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepada aku. saya najah nama dakhirin, mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan terhina. Kita perhatikan di dalam ayat ini Bagian pertama dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala merintahkan kita untuk berdoa kepadanya. Lalu bagian yang kedua dari ayat ini, siapa yang sombong dari beribadah kepada aku? Maknanya setelah doa lalu ibadah. Maknanya adalah doa itu adalah ibadah. Dan siapa yang tidak mau beribadah dalam hal ini adalah siapa yang tidak mau berdoa. Siapa yang tidak mau berdoa, maka Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia dalam neraka jahanam dalam keadaan terhina. Berarti orang yang tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia adalah pelaku maksiat tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala berarti dia berbuat mak maksiat. Ya, jadi doa kepada Allah itu hukumnya wajib. Ya, tidak boleh kita tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala berarti itu menunjukkan kesombongan ada pada diri dirinya, sombong dia. Ya, merasa tidak butuh dengan Allah, tatkala dia tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang yang sombong sama sekali Allah Subhanahu wa taala diancam dengan apa? Tidak masuk surga. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada seberat biji zarrah kesombongan. Jadi ini. Jadi keutamaan yang kedua di sini yaitu bahwasannya berdoa adalah perintah Allah Engkau utama yang kedua yang kita ambil kesimpulannya dari <clears throat> ayat yang kedua ini yaitu berdoa adalah perintah Allah. Karena perintah Allah maka berdoa hukumnya wajib. Yang tidak mau berdoa kepada Allah berarti dia meninggalkan yang wajib. Orang yang meninggalkan yang wajib berarti dia fasik. Gitu ya, berbuat mak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Ayat yang ketiga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan." Berdoalah kalian kepada Rabb kalian dengan tadarru' wa khufyah dan dengan me, apa? melemahkan suara, melembutkan suara, memelankan suara dengan penuh tadarru' khudu' menunjukkan kebutuhan diri terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan suara yang pelan dalam ayat yang lainnya wadunal jahr tidak keras keras ya karena Allah Subhanahu wa taala samiun qarib maha mendengar lagi maha dekat jadi tak tidak perlu kita berdoa kepada Allah itu dengan bengok-bengok teriak teriak keras-keras dengan suara yang pelan dunal jahr tidak keras ya innahu la yuhibbul mu'tadin Allah nggak suka dengan orang-orang yang melampaui batas yang melampaui batas ini siapa yang mereka berdoa dengan keras-keras teriak-teriak dia di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala lalu apa Allah berfirman wala fil ardi ba'da islahiha dan jangan kalian membuat kerusakan di permukaan bumi setelah perbaikannya Wada'uhu khaufan wa tama'a. Berdoalah kalian kepada Allah dengan penuh harap ya dengan penuh takut tidak diterima dan penuh harap doanya diterima dua-dua sekaligus khaufan wa tama'a khaufan khawatir nggak diterima Maksudnya khawatir nggak terima itu adalah menjaga diri dari segala perkara yang membuat doanya ditolak. Itu khaufan maknanya. Ya, berdoa kepada Allah dengan khaufan, khawatir nggak diterima. Saking khawatirnya nggak diterima, dia menghindari segala perkara yang menjadi penghalang dikabulkannya doa. Ya, itu yang kita bahas di belakang nanti. Itu makna khaufan. Lalu watama'a sangat penuh harap doanya dikabulkan dua hal sekaligus. Ya, jadi dengan khaufnya dia menjaga diri dari segala perkara yang menghalangi dikabulkannya doa dengan tahu apa apa namanya tadi tomaan yakni tamak sangat berharap maka dia melakukan segala perkara yang menjadi sebab dikabulkannya doa. Itu makna udu'uhu khaufan wa tama'an. Dua hal sekaligus. Ya nanti akan ada adab-adab berdoa, syarat-syarat diterimanya do, doa. Itu adalah diambil dari makna khaufan wa tama'ah. Khaufan khawatir doa nggak diterima, makanya kemudian dia melakukan sekali lagi saya ulangi, melakukan perkara-perkara yang apa? Dia meninggalkan segala perkara yang menjadi penyebab doanya tidak dikabulkan Wataman dia akan berusaha beramal melakukan segala cara agar doanya dikabulkan. Karena saking berharap doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa? Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Nah, ini kaitannya berikutnya. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang berbuat ihsan. Kaitannya dengan doa berarti ihsan doa, memperbagusi do, doa. Nah, ini doanya Allah atau pengkabulan doa dari sisi Allah Subhanahu wa taala itu dekat dengan orang yang memperbagusi doanya yang dimaksud gitu ya. Jadi kalau kita sudah berupaya berbuat baik dalam doa kita, Syarat-syaratnya kita lakukan, ada adabnya kita lakukan, mawaniknya, yani penghalang-penghalang doanya kita tinggalkan, maka sudah doa kita dekat dengan dikabulkannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham insyaallah ya? Tapi kalau kemudian kita dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ihsan, maka jauh dari terimanya doa, jauh dari dikabulkannya doa ya berdoa tapi syarat-syaratnya nggak terpenuhi berdoa tapi penghalang-penghalangnya dilanggar maka jauh dari dikabulkannya didengar eh, iya didengar tapi nggak dikabulkan dirungokno tapi nggak direken kan gitu ya sama kalau mendengar didengar, iya didengar. Tidak ada. Setiap doa yang kita panjatkan gak didengar oleh Allah semuanya didengar. Karena memang Allah Maha mendengar. Tapi direken gak eh tergantung, ya tergantung. Tergantung dengan apa? Syaratnya terpenuhi atau tidak, penghalang-penghalangnya dilanggar atau atau tidak. Kalau syarat terpenuhi, penghalang tidak dilanggar, maka dekat dari dikabulkannya doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulan dari ayat ini, doa pasti dikabulkan jika terpenuhi syarat-syaratnya. Ya, ini kesimpulan dari ayat apa? Eh, poin yang ketiga ya, doa pasti dikabulkan jika terpenuhi syarat syarat-syaratnya. Kemudian ayat yang keempat, waqala tabaraka wa ta'ala Fadu'ullaha mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Maka berdoalah kalian kepada Allah mukhlisina lahuddin dengan mengikhlaskan untuknya peribadatan kepadanya. Sekalipun orang-orang kafir tidak suka, ya. Jadi ini juga perintah. Ya, jadi eh, doa adalah perintah Allah dan perintahnya berdoa dengan ikh, ikhlas. Berdoanya adalah dengan ikh, ikhlas. Di dalam berdoa kepada Allah kita diperintahkan untuk ikhlas ikhlas di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yakni memurnikannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Artinya tatkala kita berdoa kepada Allah jangan juga berdoa kepada selainnya. Ya, berdoa kepada Allah jangan juga berdoa kepada selainnya. Ini tidak enggak, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah tapi juga berdoa kepada kuburan, berdoa kepada tempat-tempat keramat ya berdoa kepada yang selain Allah yang itu semuanya adalah kesyirikan ya Taib ini yang keempat yang kelima Allah taala berfirman huwal hayy dialah Allah zat yang maha hidup la ilaha illa huwa tidak ada sembahnya hak kecuali dia Fad'uhu maka berdoalah kepadanya mukhlisina lahuddin dengan memurnikan ketaatan kepadanya alhamdulillahi rabbil alamin segala puji bagi Allah rabbul alamin Rabbnya alam semesta ini pun sama dengan yang sebelumnya doa adalah perintah Allah dilakukan dengan memurnikan ketaatan kepada Allah tidak boleh memalingkan doa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Diperbolehkan, ya. Tadi sudah kita sampaikan ya, tata minta ke kuburan, ke tempat keramat dan yang semacamnya, maka itu semuanya adalah berdoa yang menyebabkan doa-doanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu adalah kesyirikan, mensukutukan Allah Subhanahu wa taala. Adapun di dalam hadis-hadis Rasulullah, maka di sini ada hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Doa'u huwal ibadah." Doa adalah ibadah. Ya, doa adalah ibadah. Ya memang ada hadis ad-du'a'u mukhul ibadah ya. Ada hadis tapi sanatnya dhaif. Doa adalah intinya ibadah. Maka sanad hadis itu dhaif ya, ad-du'a mukhul ibadah. Yang sahih adalah ad huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah ya, doa itu adalah ibadah. Wa qara'a lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين sama dengan yang telah kita jelaskan tadi itu bahwasanya berdoa adalah perintah Allah ya siapa yang tidak mau berdoa kepada Allah berarti dia sombong kepada Allah akan dimasukkan ke dalam neraka dalam keadaan terhina ini hadis riwayat Imam Abu Dawud At-Tirmidzi dengan sanad sahih ya. Lalu ada lagi hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu taala dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syai'un aqram 'ala Allah taala min du'a." Tidak ada sesuatu pun yang lebih mulia ya terhadap Allah daripada doa. Jadi doa itu adalah perkara yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala atau termasuk perkara yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia melakukan perkara yang dimuliakan oleh Allah. Tatkala orang itu melakukan perkara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti dia adalah orang yang apa? mulia ya orang yang mulia dia melakukan apa yang dimuliakan oleh Allah maka berarti dia adalah orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kenapa karena tidak akan melakukan perkara-perkara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan orang yang memang dia kehendaki mulia seperti kita hadir di majelis-majelis ilmu itu digendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din Siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah akan berikan kepada dia kefakian dalam hal agamanya. Berarti dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian juga tatkala seseorang itu dia diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senang berdoa, banyak dia berdoa kepada Allah yang doa itu adalah perkara yang dimuliakan oleh Allah, maka bisa kita katakan dia digendaki mulia oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan perbuatan yang dimuliakan oleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa itu adalah perkara yang sangat mulia di sisi Allah. Di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala dia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kita perhatikan man lam yas'alillah yaghdab alaih siapa yang tidak meminta kepada Allah siapa yang tidak berdoa kepada Allah Allah murka kepadanya sama dengan ayat yang dibacakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi setelah menyampaikan aduahul ibadah ya man lam yas'alillah yaghdab alaih siapa yang tidak minta kepada Allah Allah murka kepadanya gitu ya Allah murka kepadanya jadi seseorang itu ya tatkala dia berislam maka dia diperintahkan untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap hari kita harus kita berdoa kepada Allah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu-waktu kita oleh karena itulah kalau kita melihat kepada kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita dapati beliau mengajarkan kepada kita banyak sekali berdoa, berpindah dari satu doa kepada doa yang lainnya bangun tidur ada doanya ya kan gitu ya pakai baju ada doanya masuk kamar mandi ada doanya keluar kamar mandi ada doanya ya habis wudhu ada doanya kemudian di dalam wudhu pun diantaranya ada satu riwayat yang sahih juga ada doanya kemudian juga berjalan menuju rumah ah, keluar dari rumah ada doanya menuju masjid ada doanya masuk masjid ada doanya pulang dari masjid ada doanya. Ketika mau masuk rumah, ada doanya. Nutup pintu, ada doanya. Mau makan, ada doanya. Tidur lagi, ada doanya. Naik kendaraan, semuanya ada doanya. Semuanya. Jemaah sekalian untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya mengajarkan kepada kita bahwasanya kehidupan kita itu tidak boleh lepas dari doa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh lepas dari doa dan zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena diri kita itu lemah. Ya, diri kita itu lemah. Membutuhkan zat yang maha kuat. Ya, diri kita itu lemah. Musuh kita sangat kuat. Musuh ewe sangat kuat, gak ketok kan gitu ya. Karuan kuat tapi ketok. Karuan toh kuat ketok. Nah, kira-kira seiso menghadapi ini kuat tapi nggak ketok. Sopo? setan gitu ya ya dia itu kuat tapi nggak nggak ketok gitu ya tetapi juga ya Allah Subhanahu wa taala memberikan janji kepada kita tatkala kita telah mengamalkan apa-apa yang telah diajarkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam maka kaidu syaitani dhaif dhaifun tipu daya setan itu jadi le, jadi lemah gitu ya lemahnya setan itu gara-gara apa gara-gara ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita tebengi diri kita dengan ketaatan dengan doa dengan zikir dengan senantiasa mengingat Allah maka setan itu akan lemah ya setan itu akan lemah Diberatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan doa-doa yang kita panjatkan, dengan zikir-zikir yang kita panjatkan, seakan-akan kita saat itu dikejar oleh apa musuh yang sangat kuat, lalu kita masuk ke dalam benteng yang sangat kokoh, musuh tidak bisa masuk. Jadinya mereka lemah saat itu. Dengan apa itu? Zikir dan dan doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebaliknya kalau kita sama sekali nih ya tidak pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala maka Allah murka kepada kita ya Allah murka kepada orang tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala lalu wa al qail <clears throat> mualif di sini membawakan uh, bait qasidah atau nasyid ya yang dibacakan oleh orang yang berkata la tas'alanna bani adam hajatan di situ ada Arabnya enggak tidak ada ya. La tas'alanna bani Adam hajatan wasalil ladzi abwabuhu la tahjabu la tuhjabu. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunai Adam hina yus'alu yaghdabu. Nah, luar biasa. Jangan sekali-kali engkau minta kepada anak cucu Adam satu hajat kebutuhan, tapi mintalah kepada zat yang pintunya tidak pernah tertutup. Siapa maksudnya? Allah. Ya, kalau minta kepada manusia, ya itu mungkin sekali, dua kali dibuka pintunya, tiga kali banting kira-kira pintunya kan gitu ya. Ya, bosan nisan, blenger nisan gitu ya. Balak-balik aja SMS, Mas, aku butuh, sama duit duit ya, ah, gitu ya. Oh iya, piro rekening e? kirim. Men SMS mana? Telepon mana? Diblokir nomornya gitu ya es kakean terlalu terlalu sering kan gitu ya sekali dua kali tiga kali wis mulai muring-muring singkat ini bantu kan gitu itu sifat dasar manu, manusia kan gitu ya sifat dasar manusia itu sifat kebanyakan manu, manusia seperti itu ya enggak tahan enggak sabar terus menerus dimin, diminta makanya mintalah kepada zat yang pintunya enggak pernah tertutup Allahu yaghdabu in tarakta su'ala. Allah itu murka jika engkau meninggalkan minta kepadanya. Wa bunai Adam hina yus'alu yaghdabu. Tapi anak cucu Adam kalau dimintai terus jadi ma marah. Mereka akan marah kalau dimintai terus. Jadi itu ya. Jadi mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala segala hajat yang kita butuhkan. Baik. <clears throat> Yang berikutnya nomor 9. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini keutamaan doa ya. Ma min muslimin yad'u Allah bi da'watin laisa fiha ismun wala qati'atu rahimin. Tidak ada di antara seorang muslim pun yang dia berdoa kepada Allah dengan satu doa yang di dalamnya tidak ada dosa dan memutus tali rahim. Jadi doa di dalam doanya itu tidak ada doa dosa, tidak ada juga doa memutus tali rahim. Ya. Doa dosa niku ya napa doa dosa niku? Dungakno tapi dosa ya napa niku? Hah? Apa? Ya mendoakan celaka orang-orang lain. Gitu ya. Selagi doanya bukan doa di dalamnya ada dosa. Ya, ini mendoakan kecelakaan bagi orang orang lain. Jangan ya. Kemudian juga di dalamnya tidak ada memutus tali tali rohim. Ya kaitannya dengan saudaranya. Kalau tadi itu adalah orang lain, sekarang dengan saudaranya. Maka kalau di dalam doanya itu tidak ada dua perkara itu, maka illa a'tahullahu biha Dengannya Allah akan memberikan kepada dia salah satu di antara tiga perkara imma antu ajjalalahu lahu da'watuh bisa jadi disegerakan untuknya doanya di dunia. Dia berdoa apa? Diberikan di dunia langsung. Kontan. Kontannya Allah Subhanahu wa taala ingat sama sekali yang bukan Allah Subhanahu wa taala tidak mesti dengan apa yang kita minta. Ingat ini ya. Tatkala di sini dikatakan imma antu ajjalalahu lahu da'watuh bisa jadi akan di segerakan untuknya doanya, disegerakan di dunia, tidak mesti itu yang kita minta A diberi A. Tidak, tidak mesti. Kadang kita minta A tapi diberi B, bisa. Sakar B sengenai itu. Kan itu ya. Walhasil disegerakan. Disegerakan untuknya doanya di dunia. Gitu ya. Disegerakan bisa apa yang dia minta atau bisa yang lain ya yang lain yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ingat ini. Tidak harus apa yang kita minta kepada Allah diberikan perfect seperti apa yang kita minta, tidak harus. Dan tidak ada keharusan bagi Allah, ya. Dan tidak ada kewajiban bagi Allah. Ya, Allah yaf'alu ma yasha. Allah melakukan apa yang dia dia kehendaki. Itu harus kita ingat. Makanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala minta apa, minta apa, minta apa, misalkan semacam itu, kok nggak pernah terkabulkan, maka ingat nikmat-nikmat yang lain. Ingat eh, nikmat-nikmat yang lain yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, masih banyak toh selain daripada nikmat yang kita minta. Kan itu ya. Barangkali nikmat-nikmat yang banyak ini adalah pengganti doa yang kita yang kita minta disegerakan di di dunia. Itu sikapnya seorang mukmin senantiasa khusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ingat itu, khusnuzan kepada Allah, disegerakan di dunia. Kalau tidak disegerakan di dunia, wa imma an lahu fil akhirah. Bisa jadi akan ditampung, ditabung untuk dia nanti di akhirat. Jadikan deposito lah kalau bahasa kita sekarang gitu ya. Didepositokan sana di akhirat. Dibayar nanti di di mana? Di akhirat. Berbunga nggak? Berbunga nggak? nemen bungai, kuwete bungai. Halal. Halal. Tutur riba soal ini gue ya. Soalnya yang ngasih ada yang punya langit dan bumi kan gitu ya. Boleh ya. Jadi kalau pengen riba yang halal di akhirat, jadi dunia ya. Ini dunia kan sing halal, haram kabeh di dunia. Dan di akhirat halal gitu. Jadi kita nanam apa di sini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kali lipat sampai 700 kali kali lipat gitu ya. Nabung situ dapat 700 ya mendapatkannya berlipat-lipat ya jamaah sekalian ke Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa jadi ditabung oleh Allah nanti diberikan di akhirat menjadi pahala. Ya, menjadi pahala atau peningkat derajat kita nanti di akhirat. Kemudian yang berikutnya wa imma an yusrafa anhu minas mithluha. Dan bisa jadi apa? Dipalingkan darinya keburukan yang semisalnya, yang semisal doa itu dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi sebagai penolak bala doa kita ini sebagai penolak bala ya. Kalau tidak kebaikan di dunia langsung diberikan, kebaikan yang diakhirkan ditangguhkan nanti di akhirat atau sebagai penolak bala gitu ya. Jadi selalulah khusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat itu, pasti dikabulkan, pasti diberikan. Dan bagaimana dikabulkannya lalu dengan cara apa Allah memberikannya? itu terserah terserah Allah. Walhasil pasti di, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah kita mengatakan aku wis bertahun-tahun berdoa iki wis. Ya, 10 tahun dungon jaluk iki gak dikei ambe Allah gitu ya. Kita harus ingat masih banyak pemberian Allah yang diberikan kepada kepada kita masih banyak dan masih banyak bala musibah yang dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dari diri kita. Masih banyak. Contoh misalkan apa namanya enak-enak sepedaan gitu ya. Tiba-tiba ada mobil sebelah kanan nyantap, bukan nyantap kita, nyantap teman di seberang, di, di sebelah kita. Yang sini nggak selamat, yang, yang kita selamat. Itu mananya apa itu? Hah? Saya yang menyelamatkan Allah Subhanahu wa taala barangkali itu adalah apa? pahala. Jadi apa namanya akibat dari doa yang kita atau hasil dari doa buah ya dari doa yang kita panjatkan kepada kepada Allah Subhanahu wa taala buah ya jadi jangan pernah suudzon kepada Allah husnudzanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mesti sekali lagi, tidak mesti dan tidak harus apa yang kita minta diberikan oleh Allah seperti apa yang kita minta. enggak masih banyak perkara-perkara yang lainnya, nikmat-nikmat yang barangkali kita e, kadang melalaikannya. Kemudian kalau izan nuksir kalau demikian kita perbanyak doa ya ya Rasulullah maka Nabi mengatakan Allahu akbar maka Allah akan lebih memperbanyak lagi gitu ya jadi Allah akan semakin kamu banyak berdoa maka semakin banyak kebaikan yang disiapkan untuk kamu apakah di dunia apakah di akhirat atau semakin banyak balak yang dihindarkan darimu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak akan pernah ada ruginya kita berdoa kepada Allah ya sekalipun mungkin secara zat apa yang kita minta belum diberikan sama Allah Subhanahu wa taala ya menunggu waktu misalkan ya menunggu waktu dikabulkan di dunia atau menunggu mati diberikan di akhirat gitu aja ya Baik. kemudian poin yang ke-10 Hadis dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu qala dia berkata qala Rasulullah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karimun Sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala itu zat yang maha malu Lagi zat yang maha derma Mulia yastahi min abdihi malu terhadap hambanya idza rafa'a yadayhi ilaihi jika diangkat tangannya kepadanya an yaruddahuma sifra lalu mengembalikannya dalam keadaan kosong hampa tak dikabulkan jadi kalau kita berdoa kepada Allah dengan mengangkat tangan kita ya Allah ya Rabbi, maka Allah malu untuk tidak untuk tidak mengabulkan. Ya. Jadi maknanya apa di sini doa kita apa? Pasti dikabulkan, tapi tadi itu dikabulkannya melalui satu di antara tiga tiga hal. Tidak mesti dengan apa yang kita minta. Kepastian jelas, pasti. Karena Allah memiliki sifat tadi itu maha malu, maha penderma. Ya, malu kalau tidak mengabulkan doanya orang yang meminta dengan mengangkat kedua kedua tangannya pasti dikabulkan sudah. Ya, itu harus menjadi keyakinan kita ya sama sekali ke Allah Subhanahu wa taala jadi pasti dikabulkan maka juga kita ambil kesimpulan dari hadis ini di antara bentuk adab orang berdoa adalah dengan mengangkat tangan ini doa doa masalah ya dengan mengangkat tangannya itu adab dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala baik Kemudian di sini Malik mengatakan doa wa doa min akwal asbabi fi daf'il makruh. Doa itu adalah termasuk sekuat-kuatnya sebab di dalam menolak perkara yang dibenci. Wa husulil matlub dan dalam mendapatkan apa yang diminta doa. Wa huwa min anfa'il adwiyah ya dan itu adalah termasuk di antara obat yang paling bermanfaat. Ini berdoa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang itu Ya dia berobat tapi tidak mendatangkan manfaat dengan obat-obatannya. Tapi dengan doa ternyata Allah Subhanahu wa taala kabulkan doanya. Ya dengan doa dikabulkan doanya. Wa huwa adul bala dan doa itu adalah musuhnya bencana. Yudafi'u wa yu'alijuhu. Doa itu akan menolaknya, menghadapi bencana dan akan mengobati bencana. yamna'u nuzulahu pun demikian doa itu menolak turunnya bencana. yarfa'uhu. doa akan mengangkat bencana au yukhif yukhaf khaffafa yukhaffifuhu atau doa itu akan meringankan bencana idza nazal jika bencana itu turun wa wasilahul mukmin dan doa itu adalah senjatanya orang mukmin gitu ya jadi demikian jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa ini fungsinya doa semuanya ya fungsinya do doa obat yang paling manfaat, musuhnya bencana, penolak bencana, kalau ada bencana doa juga yang mengobatinya, ya menolak turunnya bencana, mengangkat bencana, meringankan bencana dan seterusnya. Ya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Oleh karena itulah di sini dikatakan oleh mu'alif walitu'ai ma'al bala'i salah satu maqamat. Terhadap balak doa itu memiliki tiga kedudukan. Tiga tempat terhadap bala bencana doa itu memiliki tiga kedudukan tiga tempat ya yang pertama ayyakuna du'a'u yaitu keberadaan doa aqwa minal bala lebih kuat daripada bencana fadfa'u jadi doanya lebih kuat daripada bencana maka gampang sudah bencana nggak mungkin nyampe ditolak sama doanya kalau doanya lebih ku, lebih kuat, kuat kuatan nih antara doa sama sama bencana. Makanya selagi di nopo pandaan si akewong dungo, nah, bencana itu sih atau kira-kira ngono kira-kira ya kira-kira itu kan teori kan gitu ya eh, teorinya gitu ya tapi kalau sudah tidak banyak orang yang berdoa maka ya tinggal kuat-kuatan kita ambil poin yang kedua yang kedua, an yakuna adzafa minal bala. Doanya lebih lemah dari bencana. Fayaqwi alaihil bala, lalu bala bencana itu lebih kuat darinya. Ya, fayusabu bihil abda atau abdu, maka seorang hamba terkena musibah tadi itu. Walakin yukhafifu wa in kana dhaifan. Tapi doa sekalipun lemah itu memiliki sifat meringankan bencana tadi itu wis yo gak kuat menahan datangnya bencana tapi mampu meringankannya kan itu ya masih manfaat manfaat kalau tadi itu benar-benar kuat doanya balak ndak jadi turun kalah sekarang doanya lebih lemah bencana turun tapi ri, ringan yang ketiga an yataqawama dua-duanya napa saling kuat sama-sama kuat gitu ya wa yamna'u kullu wahidin minhuma sahibah maka masing-masingnya kuat-kuatan ya masing-masing salah satu di antara keduanya itu akan saling me menolak ya kuat-kuatan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda ad-du'a yanfa'u mimma nazal doa itu memberikan manfaat dari apa yang telah turun setelah turun bala kita berdoa, maka bala itu bisa jadi menjadi ringan, bisa jadi terangkat. Kan gitu ya, ringan atau terangkat atau terselesaikan. Wa mimma lam yanzil juga doa bermanfaat bagi perkara yang belum turun. Yang belum turun pun dengan berdoa ya akan saling kuat e, apa namanya akan saling me, menguatkan ya. Tidak akan men, e, turun. Waalaikum alaikum ibadallahi maka hendaknya wajib bagi kalian wahai hamba-hamba Allah untuk berdoa. Ya berdoa, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya berdoa apa saja pokoknya wis. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzabannar. Doa yang paling banyak dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya sekedar maknanya, tetapi juga fungsi daripada doa itu, gitu ya. Kita berdoa keselamatan dunia akhirat, tapi juga itu maknanya berdoa minta di apa? Hindarkan dari ba dari balak dan dan bencana. Baik. Yang terakhir dari Salman radhiyallahu taala nukala dia berkata kalau Rasulullah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaruddul qada'a illa du'a wa la yazidu fil umri illa tidak menolak kodok kecuali doa Ya, kemarin sudah kita jelaskan ya di, di, di tabiin beda antara kodok dengan kodar. Tidak perlu kita ulangi ya. Sing nyang, ya, sing gak nyang ya perlu diulangi. <laughs> La yaruddul qada'a illa du'a, tidak menolak kodok kecuali doa. Ya, kodok itu takdir yang belum terja terjadi, takdir yang belum terjadi, yaitu namanya kodok. Kalau kodar itu takdir yang telah ter terjadi ya. Jadi tidak bisa menolak takdir yang belum terjadi kecuali doa. Jadi doa itu akan menolak takdir yang belum terjadi. Wala yazidu fil umri illal bir dan tidak menambah umur kecuali kebaikan. Tidak menambah umur kecuali keba kebaikan. Ya, ini hadis sahih riwayat Tirmidzi dan sebagainya. Jadi doa-doa yang kita panjatkan itu bisa merubah takdir yang akan datang. Ya, dan perubahan takdir yang akan datang itu adalah juga bagian dari tak takdir penetapan Allah Subhanahu wa taala. sebelum ada tanya jawab, adzan dulu foto. jadi ada orang ugal-ugalan lalu ada yang mendoakan muka-muka tiba gitu. Rasa non, dan gitu ya. Biasanya juga kita kadang-kadang keperucut gitu ya. Hmm. Disalib sampai uang lek malik kata tulungi kon <laughs> kan gitu ya eh, ini pernah juga tetangga itu dia lagi bawa bawa motor kemudian dia bawa apa namanya telur di belakang ya naik sepeda motornya gitu disalib sama anak terus diangkat gini oh gitu ya. menengah gitu ya dibiarkan dia nggak berdoa nggak berdoa apa apa kemudian jatuh blok blok blok sakit <laughs> dong <laughs> nggak turun cari ini emang doku, emang konnya <laughs> ya. jadi itu adalah eh, kita katakan bahwasanya yang pertama perbuatan dia yang ugal-ugalan seperti itu satu itu membahayakan dirinya yang kedua juga tidak membuat manusia simpati kepadanya, gitu ya. Yang seandainya misalkan dia itu jatuh, bukan malah kasihan, paling rasa mau kan gitu ya. Nulungi lebih dari nulungi sampai muring Kan gitu ya. Nulungi-nulungi tapi muring-muring pak barang kira-kira gitu ya. Ancen kok gitu. <laughs> ya. Tapi juga apa boleh kita berdoa mendoakan dia doa doa apa namanya doa jelek gitu ya. Yang jelas tadi kita kan disebutkan dalam Nabi dalam hadis Nabi Yani mamin muslimin yad'u da'watin laisa fiha ismun. Tidak ada dalamnya adalah eh, ismun. Ismun maksudnya adalah doa doa je, doa jelek. Maka jangan hindari berdoa berdoa jelek gitu ya kan lebih baik misalkan saat itu adalah doanya doa yang mustajab kita baca misalnya kita berdoa muka-muka oleh hidayah kan itu ya maka itu jauh lebih baik timbang-timbang muka-muka jelungup eh, lebih baik mana kan gitu ya yang saat itu misalkan doanya saat itu tiba-tiba mustajab gitu kan kan nggak tahu kapan kita berdoa kemudian doa kita menjadi doa yang mustajab kan nggak tahu ya maka seandainya kita berdoa saat itu mustajab misalkan gara-gara doa kita kemudian dia jungkel gitu ya seandainya kita berdoa mudah-mudahan dapat hidayah maka dia dapat hidayah maka itu kebaikannya jauh lebih lebih baik daripada jungkelnya tadi itu gitu ya jadi ya hindarilah ya tahan diri tahan diri uh, apa namanya terkala kita berdoa doa dengan doa yang yang baik. Kenapa? Karena barangkali terkala kita mudah mendoakan dengan doa yang jelek kepada orang, jangan-jangan nanti itu juga terhadap anak kita malah. Gara-gara sering ono wong dua plong dembong dungano Jelungu po ya. Engko anake pisan jelungu po. <laughs> ya. Jadi doanya kepada anak jauh lebih apa? Lebih mustajab gitu ya. Maka tatkala kita terbiasa doa baik, maka nanti kepada anak-anak kita juga jadi doa doa yang baik ya doa yang baik hatta kita dalam keadaan marah pun ya berdoalah dengan doa doa yang baik kenapa karena dengan kebaikan yang kita mintakan e, kepada Allah untuk dia itu jauh lebih baik daripada keburukan yang kita mintakan kalian ya Ayo. yang lain ya seandainya beliau enggak enggak, enggak berdosa. tidak berdosa. Yang enggak berdosa. Terkira ya, dia berdoa kan kadang-kadang orang itu refleks ya. Refleks biduni yakni biduni irada, biduni kosten karena karena refleksnya kan gitu ya. Yang ada adalah penyesalan. Seandainya itu anaknya, maka akan menyesal ya. Tapi orang tua tidak berdosa dengan doa-doa Kira dia mendoakan apa namanya buruk misalkan gitu ya. Saking mangkeli muring-muring anaknya lalu kemudian keluar ucapan yang tidak benar. Seperti ya, kisah itu ya. Uh, seorang yang tua tawablek ya, tua tawablek kemudian uh, apa ditanya sama bapak, bapaknya, "Kenapa kamu begini?" Dia berbohong jawabannya. Kalau kamu jawabanmu itu bohong, tak dungakno ndasmu cuklek. Padahal anaknya bohong. Anaknya bohong memang, gitu ya. Anaknya bohong, tapi dia berani di hadapan bapaknya, berbohong di hadapan bapaknya, lalu banyak ngomong kalau doamu, eh kalau ucapanmu itu bohong, tak doakan kepalamu patah, lehermu patah. Bener, dia renang nyemplung langsung ke bawah, natap ini, cuklek patah, lumpuh total langsung lumpuh lumpuh total dan orang tuanya begitu melihat anaknya seperti itu inget dungane dewi biar ikut dungaku dewi menyesal nggak menyesal gitu ya mesti itu akan jadi penyesalan ya mesti akan jadi penyesalan makanya selalu kita hati hati-hati dengan lesan kita ya jadi dia eman-eman ya karena kita nggak tahu kapan doa itu jadi mus mustajab kalau itu mustajab ternyata masuk kategori yang pertama dikabulkan di dunia, berarti tidak ada pahala di akhirat juga tidak ada balak yang di ditahan kan yusiku ya dongamu. Kan gitu ya. Kalau di dalamnya itu ada kebaikan ya bagi dia pahalanya. Dan kalau tidak ada kebaikan ya wis selesai sudah. Ya selesai. Paham soal di sini ya. Dan itu kalau memang eh, apa namanya yang didoakan berhak ya berhak untuk diperlakukan seperti itu. Baik, Allah alam <clears throat> Jadi mendoakan orang yang sakit kala kita mengunjungi dia dengan doa bahasa Jawa, dengan doa bahasa Indonesia, wis tak nang waras sing sabar, gak masalah ya. Iki apa namanya? E, jadi penghapus dosa. Ya nggak apa-apa. Tidak, tidak apa-apa. Sama saja. Kan itu ya sama saja di situ. Jadi kalau misalkan eh, apa namanya kita merasa angel ngapal no boso Arabi, ya boso Jawa itu dipahami disampaikan kepada dia nggak apa-apa, gitu ya. Atau kita misalkan berdoa As'alullah aladim Rabbal arsil karim ayyashfika dibaca tujuh kali misalkan gitu ya kepada dia ya nggak masalah itu itu lebih baik lebih baik ya itu lebih baik ya kita baca apa yang dibacakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang yang eh, orang yang sakit ya, itu dibaca tujuh kali misalkan semacam itu ya itu lebih utama tapi kalau tidak misalkan ya dengan doa doa yang bisa apa yang kita sampaikan dengan bahasa kita sing Jawa yo ya Jawa